Kita masuk kepada yaitu adabus siam. Adab-adab berpuasa. Jadi jadi dalam berpuasa kita ini harus memperhatikan adab-adabnya. Sehingga ya pada waktu itu kita sebagai seorang hamba ya ketika berpuasa kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak ya akhi ya orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa-apa ya kecuali rap lapar dan dahaga dagah saja makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash ya berapa banyak <clears throat> orang yang berpuasa kata Rasulullah dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga Ya kecuali lapar dan dahaga. Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu ya akhi. Ya. Kita berpuasa capek ternyata tidak diberikan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutkan beberapa adab yang harus diperhatikan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama yaitu sahur. Ini jangan lupa ya. Karena sahur itu subhanallah merupakan e, sebuah ibadah yang sangat dianjurkan sekali bagi mereka yang mau berpuasa. Ya disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih yang mengenai keutamaan sahur. Di antaranya hadis Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ya yaitu hadis Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kata Rasulullah. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Subhanallah ya akhi, bayangkan Rasulullah mengatakan bahwa sahur itu berkah. Maka dari itulah kalau kita tahu itu berkah. Jangan tentunya kita menyia-nyiakan. Ya karena kenapa ya akhi? Karena yang namanya berkah itu artinya ziyadatul khair, ya ada tambahan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tentunya ya akhi, ya berusaha untuk mencari sesuatu yang sifatnya berkah. Kemudian ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan sahur yaitu hadis Amr bin Al-As ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur Ya perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa ya kita ini harus apa namanya ya menyelisih ahli kitab ya menyelisih ahli kitab itu sesuatu yang sangat dianjurkan sekali itu menunjukkan ya akhi bahwa sahur adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan ya, sampai Rasulullah mengatakan bahwa sahur itu adalah perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab kalau ahli kitab tidak ada sahurnya ya <clears throat> dan hadis ini menunjukkan masyru'iyatu mukhalafati al-kuffar yaitu disyariatkannya kita itu untuk menyelisihi orang-orang kafir. Makanya Rasulullah saw Alaihi Wasallam ya akhi kalau kita perhatikan subhanallah ya sangat-sangat sekali menganjurkan untuk apa ya menyelisihi orang-orang kafir ahli kitab dalam masalah menyisir saja ya ahli kitab misalnya menyisirnya ke belakang maka Rasulullah menyelisihi mereka di belah dua Demikian pula kita berusaha. Ya, kalau orang-orang kafir pakai jam tangan di sebelah kiri, kita pakai sebelah kanan misalnya. Kemudian akhi di antara uh, <clears throat> keutamaan sahur. Uh, ya. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum bagaimana apa seseorang bersahur? Apa yang paling sedikit dimakan? Wa yatahaqqaqu sahur walau bi jur'ati ma'in. Dan sahur itu ya terrealisasi, terwujud walaupun dengan seteguk air. Ini berdasarkan hadis. Ya. Am Abdullah bin Amr bin Al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bijur'ati ma'in bersahurlah walaupun dengan minum seteguk air ya walaupun minum seteguk air ya kita berusaha untuk sahur <clears throat> akan tetapi kalau misalnya ditambah dengan kurma itu lebih utama lagi ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ni'ma sahurin mukmin at-tamru ya sebaik-baiknya sahurnya sebaik-baik makanan sahurnya orang beriman itu kata Rasulullah kurma itu sahih dikeluarkan Abu Daud Ibnu Hibban dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid ya Rasulullah di sini mengatakan bahwa sahur atau makanan sahur yang paling baik buat seorang mukmin itu kurma ya terkadang kita ini di waktu sahur tuh malas bangun gitu. Maka ya akal Islam a'azani Allah ya iyakum. Ya kita ambil saja kurma misalnya tiga biji sama air sudah cukup. Yang penting kita ber, ya, berusaha bagaimana melaksanakan ya eh, apa namanya perintah ataupun anjuran Rasulullah untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli ahli kitab lebih-lebih itu adalah makanan yang diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, yang disunnahkan sahur itu diakhirkan. Ya sahur itu sangat sunnah atau ditekankan untuk diakhirkan. Ini berdasarkan hadis Anas dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila salah. Ya, kami pernah bersahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Kultu, aku berkata kata Anas kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa jarak waktu antara adzan dan sahur? Maka Zaid menjawab, qal qadra khamsina ayah. Ya sekitar membaca 50 ayat. Itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Subhanallah akhi. Ya. Rasulullah ya di sini <clears throat> mengajarkan kepada umatnya bagaimana sahur yang benar. Ya mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur bersama Zaid bin Thabit, yaitu jaraknya sekitar 50 ayat yang kita baca. Tidak seperti di zaman ini Ya kaum muslimin Masya Allah Ya jam 1 sudah bangun ribut sana sini Ya di masjid-masjid ya Dipukul beduk dan yang lainnya Sambil berteriak-teriak sahur-sahur Jam 1 malam Ya padahal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Yaitu <clears throat> mengakhirkan waktu sahur Dan subhanallah akhi ya terkadang dampak karena tidak mengikuti sunnah itu menimbulkan ya dampak-dampak yang negatif. Apa saja? Yang pertama, dia menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena sahurnya bukan di akhir waktu. Jam 1 malam, jam 2 malam. Ya. Yang kedua, akibatnya apa kalau udah makan ngantuk? Bobo ya tidur itu apa yang terjadi akhirnya dia <clears throat> menahan puasa sebelum waktunya ya sebelum waktunya dia menahan dia sudah ditahan yang ketiga ya akhi banyak diantara mereka yang akhirnya bablas nggak sholat subuh ya walaupun sholat subuh tapi kesiangan ya tidak sholat berjamaah di masjid, akhirnya dia apa terluput dari pahala yang besar, kewajiban ya para lelaki untuk sholat di dalam masjid. Memang ya akhi biasanya begitu ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah terkadang menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Maka ikhwatal Islam a'azani Allah wa kum. <clears throat> Inilah waktu sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan pula dalam hadis Unaisah bintu Hubaib. Qalat qala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza adzana ibnu ummi maktum, fakulu washrabu, wa idza adzana bilalun, fala ta'kulu wa la tashrabu." Ya, kalau kata Rasulullah apabila ibnu ummi maktum adzan, maksudnya adzan awal, maka makan dan minumlah, maksudnya sahur dan apabila adan Bilal, apabila Bilal adan, <coughs> maka jangan makan dan jangan minum. Ya. Dalam satu riwayat, ini ya riwayat yang tampaknya Ibnu Maktum di situ Adan duluan serta kemudian Bilal. Namun dalam satu riwayat ya ida sami'tumul bilal ida sami'tum bilalan yu'adzin <clears throat> fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum apabila kalian mendengar Bilal adzan maka jangan makan dan eh, makan, makan dan minumlah sampai kalian mendengar Ibnu Umi Maktum adzan Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum <clears throat> apabila orang yang sedang sahur, sedang makan ya, ya lagi asik-asik makan, misalnya makan kurma, ternyata ya baru disuapin, ya baru mau diangkat mau disuapin ini terdengar adzan. Sementara makanan ya berupa kurma itu atau minumannya ada di tangannya gimana itu? maka boleh ia tetap ia memakannya. Apa dalilnya? Yaitu hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida' wal ina'u ala yadihi, fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan adzan ya panggilan seruan adzan subuh. Sementara kata Rasulullah bejana atau gelas itu ada di tangannya ini mau minum, maka jangan ia letakkan dulu sampai ia meminumnya sampai selesai. Masya Allah. Ya. Dari hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh <clears throat> Abu Daud dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dari hadis ini, akhi, ya kita mengambil dua faidah. Faidah yang pertama apa? Yaitu bahwasannya Islam memberikan keringanan rukhsah, kemudahan. Bagi mereka yang apabila ya gelas sedang ada di tangannya mau diminum kemudian terdengar adzan silahkan diminum. Itu keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua ya akhi hadis ini menunjukkan tertolaknya yang disebut dengan apa itu ya kalau 10 menit sebelum azan itu ya katanya disuruh imsak ya imsak begitu makanya imsak itu tidak ada bahkan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah ini ya orang yang mengatakan adanya imsak katanya sebatas untuk kehati-hatian Katanya jangan sampai pas kita makan kemudian tahu-tahu azan. Padahal Rasulullah mengatakan kalau kita sedang minum saja sedang sedang makan ya makanan ada di ini ya. <clears throat> minum di sini Rasulullah mengatakan gelas yang ada pada tangan seseorang. Kalau kita sedang seperti itu kemudian terdengar azan, kata Rasulullah habiskan dulu. Jadi itu keringanan. Makanya ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum ya Al-Hafidh Ibnu Hajar di zamannya itu mengingkari yang sejenis dengan imsak. Jadi ya, mana Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan tentang bid'ah yang ada di zamannya di mana mereka itu apabila uh, mendekati fajar ya supaya katanya orang-orang hati-hati akhirnya mereka apa namanya eh, apa memukul apa e, mematikan lampu-lampu. <coughs> ya, supaya apa katanya? Supaya di apa dijadikan kehati-hatian bahwa jangan sampai pas kita makan kemudian ternyata masuk adan maka ketahuilah ayol ikhwah bahwasanya imsak itu ya bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya imsak itu termasuk yang diada-adakan Kemudian ya, ya ikhwatal Islam azani Allah iyyakum. Di antara adab berpuasa. Al-kaffu 'anil lagwi war rafath. Hendaknya kita menahan diri dari sesuatu yang sia-sia dan rafath, apalagi kata-kata yang kotor. Ya, jangan sampai kita kemudian ketika berpuasa itu ya akhi ya Allah wa iyyakum <clears throat> dia mengucapkan kata-kata yang terkadang ya mungkin barangkali kita ini tidak sadar kalau kata-kata itu mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang berpuasa pada hakikatnya itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya. Itu hakikat daripada puasa, itu tujuan daripada puasa. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم Kata Rasulullah, apabila seseorang sedang berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berteriak-teriak, jangan ya berbuat bodoh, ya ngejahilin orang misalnya. Apabila ada orang lain yang mencacinya atau mengajak berantem, katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Masya Allah ya akhi. Ya, di sini Rasulullah memberikan bimbingan ya kepada orang yang berpuasa. Ya, kalau kita sedang berpuasa itu jangan apa namanya yarfus ya ngomongin yang enggak-enggak ya kata-kata kotor, jorok, apalagi porno. Kata Rasulullah, jangan berteriak-teriak, berteriak-teriak aja nggak boleh. Gimana petasan? Ya kalau petasan lebih besar, lebih lebih, keras daripada teriakan. Dan anehnya subhanallah ya akhi, ya petasan tuh ramenya pas bulan puasa. Ini tampaknya ada keseka ya atau apa namanya <clears throat> usaha-usaha dari orang-orang kafir bagaimana merusak ya, kesucian bulan Ramadan. Akhirnya orang-orang bodoh dari kaum muslimin yang tidak faham, terutama terkadang kita lihat anak-anak ya, ya senang main petasan kalau hari di bulan Ramadan itu. Ya padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau sedang puasa jangan teriak-teriak, teriak-teriak aja nggak boleh. Ya wala yajhal kata Rasulullah dan jangan berbuat bodoh. Ya. Dan apabila seseorang dari ada seseorang misalnya mencaci kita atau mengajak berantem atau ya mengajak berkelahi maksudnya maka katakan kepadanya aku ini sedang berpuasa subhanallah disebutkan pula dalam hadis lain dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya padahal dia sedang berpuasa, maka Allah tidak butuh ya dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh sama puasanya. Artinya Allah tidak akan catat ya puasanya sebagai sebuah ya kebaikan atau pahala di sisi Allah. Nah, ikhwatal Islam, a'azan ya Allah wa iyyakum. Nah, Disinilah ya akhi, terlihat makna hakikat daripada puasa. Jadi puasa itu pada asalnya tujuan utama daripada puasa adalah di dalam rangka kita meninggalkan sesuatu ya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhi, adab yang ketiga Al-jud wa mudarasatul Qur'an. Kita ini harus dermawan. Ya, lebih dermawan dari bulan-bulan yang lainnya. Dan kita banyak-banyak menyibukkan membaca dan mempelajari Al-Quran. Disebutkan dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Daud serta Tirmidzi bahwa Nabi bahwa Ibnu Abbas berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya ya'ridu يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan terhadap harta. Ya Subhanallah, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan terhadap harta. Ya, sampai-sampai ada orang Arab Badawi, <clears throat> ya ketika kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, ya masuk Islamlah kalian Ya sungguh aku bertama ber, aku, aku bertemu dengan orang yang tidak takut kefakiran. Ya gara-garanya dia dikasih oleh Rasulullah ya kambing yang sangat banyak sekali. Makanya ya akhi kedermawanan ini sifat yang harus kita latih. Ya kenapa? Karena Rasulullah mengatakan as-sadaqatu burhan. Sadaqah itu adalah burhan. Antum tahu burhan? burhan itu artinya bukti. Bukti kepada apa? Bukti kepada keimanan seseorang. Ya, kenapa disebut sodako itu burhan? Ya, karena manusia itu mempunyai tabiat apa cinta dan rakus terhadap harta, bakhil. Akan tetapi ketika dia bisa bersodakoh, menahan hawa nafsunya, ya, dan dia mau bersodakoh berinfak di jalan Allah, itu bukti akan keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Maka dari itu ya akhi, kita berusaha seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan ya dengan hartanya kepada manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yaqahu Jibril. Kata Rasulullah, ya kata Ibnu Abbas, Rasulullah yang menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan adalah malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Ngapain? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Subhanallah. Ini menunjukkan akhi ya. Yang pertama bahwa di bulan Ramadan itu lebih banyak kita sibukkan dengan membaca Al-Quran. Dan ya mempelajari Al-Quran. Yang kedua bahwa yang waktu yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah untuk baca Quran waktu-waktu malam. Ya karena malaikat Jibril Nabi SAW membacakan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril ya bukan di waktu siang tapi di waktu malam. Itu menunjukkan bahwa keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu adalah di waktu malam. al Islam ma'azani Allah wa iyyakum. <clears throat> Oleh karena itulah kita berusaha ya di bulan Ramadan. Imam Malik saja ketika masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya. Ya majlis hadisnya ditinggalkan, diganti oleh beliau dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quranul Karim. Fa'idha laqiyahu Jibril, apabila Rasulullah bertemu dengan Jibril, kana ajwada bil khairi minarihil mursalah. Beliau menjadi lebih termawan lagi dengan hartanya, bahkan lebih termawan dari angin yang bersepoi, kata Ibn Abbas. Subhanallah. Kemudian ayuhal ikhwah, di antara adab berpuasa yaitu ta'jilul fitr. Kita menyegerakan berbuka puasa. Ya. <clears throat> Ingat ya akhi, jangan kita meremehkan masalah menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya itu sebagai tonggak kebaikan umat Islam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra ya manusia itu senantiasa ya baik kata Rasulullah umat Islam ini senantiasa baik selama mereka menyegerakan bersegera untuk berbuka puasa yang nggak ditunggu-tunggu, nggak diakhir-akhirkan. Pokoknya kalau kita melihat matahari terbenam, ya sudah segera ya minum air. Jangan kemudian ditunggu-tunggu nih kok nggak nggak azan adzan ini. Ya tahu-tahu ya muadzinnya lagi asik makan. Ya. Tahu-tahu jam jam masjidnya ngaco. Ya kita nggak paham. Makanya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa ya yang dikeluarkan oleh <clears throat> Al Imam Al Bukhari dan Muslim ia berkata kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa sha'imun falamma ghabat asy-syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan qum fajdah lana ya فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا ثلاثا فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم Ya kata Abdullah bin Abi Aufa, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar perjalanan jauh. Ya, waktu itu Rasulullah berpuasa. Ketika matahari telah tenggelam, Beliau bersabda kepada sebagian sahabatnya, Hai Fulan, dalam satu riwayat Abu Daud, Bilal. Ya, ayo kamu bangkit, sediakan minum buat kita untuk berbuka. Maka Rasulullah, maka dia berkata, Wahai Rasulullah, bagai, ya, kalau kita tunggu sebentar sore, ya. <clears throat> dalam riwayat Abu Daud, Hai Rasulullah, ini masih terang. Walaupun matahari sudah tenggelam. Ya kalau kita tunggu sedikit sore, apa agak-agak-agak sedikit gelap begitu, maka Rasulullah SAW bersabda, turun kamu, ayo cepat, ya, ijdah lana, sediakan minum buat kita. Lalu ia kemudian menyediakan ia ya, makan dan minum untuk Rasulullah berbuka, maka Rasulullah pun minum. Lalu Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat malam datang dari sana, maka telah datang waktu berbuka. Dalam satu riwayat Abu Daud kata Bilal, ya demi Allah kalaulah ada seseorang dari kami yang naik ke, pun, ya, ke punggung unta, mungkin ia masih melihat matahari. Ya. Bayangkan akhi, ya ketika Rasulullah melihat matahari sudah tenggelam, ya. Tentunya ya kalau di padang pasir yang datar seperti itu, ya akan terlihat ya bukan tenggelam di balik gunung saya salah ketika Rasulullah melihat ya matahari tenggelam sebatas tenggelam melihat sudah tidak ada langsung Rasulullah SAW bersabda ayo ya kita berbuka jangan ditunggu-tunggu apa lagi ya akhi nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jangan eh, apa namanya mengakhir-akhirkan waktu berpuasa <clears throat> waktu berbuka puasa Kemudian di antara adab berbuka puasa yaitu hendaknya ia berbuka puasa dengan rutab kurma basah ya sebelum sholat kalau tidak ada kurma basah maka kurma kering silahkan kalau tidak ada ya dia minum beberapa teguk ini berdasarkan hadis Anas ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rafabatin qabla an yusalliya." Fa illam takun rafabatin fa ala tamaratin, fa illam takun yahassa hasawatin minal ma. Rahu Abu Daud wa Tirmizi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan beberapa kurma basah sebelum salat. Lihat ya, sebelum salat maghrib itu minum kurma aja dulu Ya, ini enggak kalau orang Indonesia di sini di Indonesia banyaknya begitu ya. Ya, nungguin <clears throat> berbuka puasa itu makanan di depannya udah tersedia semuanya. Ya, matanya udah mendelak-delik sana sini, ya udah ngincer makanan yang bakalan dimakan sama dia. Ya, ketika terdengar ya azan misalnya langsungnya dimakan semuanya habis. Padahal Rasulullah menganjurkan kita ini berbuka ya dengan yang ringan aja dulu ya dengan beberapa kurma setelah itu sholat dulu kata-kata Rasulullah kalau tidak ada kurma basah maka kurma kering pun tidak apa-apa kalau tidak ada apa tidak ada juga maka dia minum <clears throat> ya beberapa teguk silahkan atau mungkin kita makan kalau mungkin di Indonesia seringnya ya yang kolek-kolek gitu yang manis-manis nggak jadi masalah Ya, terkadang ya itulah banyak kaum muslimin yang melalaikan sunnah seperti ini akhirnya apa? Ya mereka meninggalkan sholat berjamaah sholat maghrib akhirnya masjid itu kosong melompong ketika berbuka waktu berbuka ini sebuah kesalahan ya akhi. Nah, al Islam a'azani Allah wa iyyakum. <coughs> Kemudian, ya ketika berbuka puasa kita dianjurkan untuk berdoa. Ingat, doa yang sahih yang yang berasal dari Rasulullah ketika berbuka puasa yaitu dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya telah pergi atau telah hilang ya dahaga dan telah basah kerongkongan dan telah tetap ya pahala insyaallah. Adapun yang diajarkan banyak ya di televisi ataupun yang lainnya Allahumma lakasumtu wabika wala wa ala rizkika aftartu, ya bi rahmatika ya arhamar rahimin ini semuanya berdasarkan ya ternyata hadisnya sangat doif tidak bisa dijadikan hujah maka dari itulah yang kita amalkan adalah yang hasan ya ini yang diajarkan oleh Rasulullah dengan sanad yang hasan yang berasal dari Rasulullah dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu الأجر إن شاء الله. إخوة Islam ما أزن الله وإياكم ini adalah adab-adab ya berpuasa bagi mereka yang berpuasa hendaknya memperhatikan adab-adab ini agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, nah demikian ikhwatal Islam sesi materi untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan seputar hukum-hukum berpuasa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafirullah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Bil Aziz. Selanjutnya seperti biasa kita angkat untuk Anda yang akan bertanya di nomor 0218236543 dan melalui pesan singkat di 70736543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana Ibu? Dari Umu Siti di Jakarta. Silakan. Uh, yang saya tanyakan berkenaan dengan bulan Ramadan ini, uh, saya mendengar uh, penceramah mengatakan bahwa Uh, sholat tahajud adalah di bulan Ramadan penggantinya adalah sholat taraweh. Betulkah itu Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat taraweh itu adalah masuk qiyamul lail. Iya. Dimana Rasulullah dahulu pernah sholat di waktu malam bersama sahabat. Sholat taraweh tiga malam setelah itu beliau tinggalkan karena takut diwajibkan kepada umatnya. Ya, kemudian di zaman Umar, ya beliau kemudian membang, mengumpulkan manusia untuk kembali menghidupkan sunnah Rasul yang telah ditinggalkan. Ya, Umar ber, melihat dan berpandangan bahwa nggak apa-apa dilaksanakan setiap malam karena kenapa? Karena ya wahyu sudah terputus, tidak mungkin lagi diwajibkan. Lalu kemudian Umar mengumpulkan manusia ya dengan yang menjadi imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian manusia pun ya mereka pun sholat malam ya tarawih. <clears throat> Maka Umar berkata, nikmatul bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baiknya bid'ah, artinya bid'ah secara bahasa, bukan bahasa secara istilah. Karena sholat tarawih ini bukan bid'ah. Ya Rasulullah sudah memberikan contoh sebelumnya. Nah kemudian para sahabat pun melaksanakannya dan disebutkan bahwasannya mereka berya salat malam di waktu malam itu ya salat tarawih itu membaca ratusan ayat dalam satu rakaat ya di mana mereka berakhir salat tarawihnya sebelum sahur Masya Allah bayangkan coba kalau kita begitu ya besoknya masjidnya nggak ada yang berani salat tarawih di situ nah ini ikhwatal Islam maka dari itulah ya kita dianjurkan kita salat tarawih dia bersama imam di masjid itu sudah mencukupi dari sholat tahajud karena itu sama-sama qiyamul lail. Dan Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka kita tentunya berusaha mengikuti ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan kepada kita. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon ada eh, Bapak Syarif di Tanjung Priok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Ya, Ustaz Arif ditanya Priok Ustaz nih, tanya ya. e, biasanya yang doa setelah untuk e, buka puasa itu kan bajakannya Allah melakap suntus saja ya. di TV di mana di mana di radio di mana. Nah iya. baru saya menemukan radio Roja ini doanya berbeda. Tolong di, di, diulang saat pelan-pelan. Saya seorang tunanetra ini. Iya. Terima, terima kasih Ustaz Yahya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu zahabal dhama'u wabtallatil uruqu. Ya zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wathabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama' artinya telah hilang dahaga Wabtallatil uruk artinya telah ya basah kerongkongan. Wathabatal ajru artinya telah tetap pahala. Insya Allah. Itu yang sahih, yang hasan ya hadisnya. Allah Allah. Nah, demikian Pak Syarif, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita angkat kembali di 0218236543 kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Pak? Subhanallah, dari Oji Pak di perjalanan. Iya, mohon maaf Pak Oji dikecilkan radionya Pak, ada feedback silakan. Baik, baik. Alhamdulillah bisa tersambung. Iya, silakan. Uh, sejak awal 2008 saya kenal saja alhamdulillah banyak hikmah yang dapat saya ambil. Alhamdulillah. Dan banyak hati tersentuh dan rasa haru saat. Iya, alhamdulillah. Pak. Uh, barusan saja juga menemukan doa buka puasa karena selama ini yang saya lakukan ibadah ibadah lainnya itu Masya Allah banyak dengan bid'ahnya. Mohon ampun ya Allah. Uh, kalau untuk bertanya, saya rasa uh, saya tidak ingin cuman hanya hanya sedikit usul Pak Ustadz. Iya Pak. Ini hmm. pertanyaan setiap hari uh, kajian sangat bagus dan lengkap ya tentang syariah syariah. Iya. Kalau hmm. boleh berkenan saya usul untuk dibuatkan buku seperti buku-buku yang lain, Pak Ustadz Iya. Uh, banyak buku yang terbitan Kak Imam Asabi kalau nggak salah. Iya. Bagus-bagus. Iya. Termasuk buku sekarang Ustaz dan Abu Fatih. itu aja. Iya. Terima kasih Pak Oji. Nah. Kalau tempat online dibukukan. Terima kasih. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima, terima kasih, kasih kepada Pak Oji. Ya, tentang masalah mengumpulkan Eh, pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di radio. Nanti insya Allah kita akan <clears throat> rembukan. Karena masalahnya kita ini minder Pak, bukan ulama masalahnya. Ya, Sebab sudah kalau, banyak buku fatwa para iya, ulama ya. eh, Fatwa para ulama sudah banyak diterjemahkan kayaknya ya kalau misalnya kita terjemahkan ini fatwa siapa ini ya ulama dari mana <laughs> ini kan gitu malu kita pak nah Taip. Selanjutnya kita angkat dari pesan singkat untuk eh, berikutnya dari Abu Asma untuk yang pertama dari Ciang Sana. Ustadz, apakah yang dihabiskan ketika terdengar azan itu uh, suapan eh, yang ada di, di uh, mulut ataukah yang ada di tangan, Ustadz? Iya, suapan yang ada di mulut dan di tangan. Hmm. Antum jangan terlalu rakus ya, mulut <laughs> masih mengunyam, udah di tangan udah siap-siap juga jangan <laughs> gitu. Hmm Tentu ya, kalau kita sudah misalnya kita sudah ngambil nih satu suap, <coughs> sudah mau dimasukin ke, ke mulut. Ya adzan ternyata, masukin aja. Ya, atau gelas misalnya. Tapi ya makanan sepiring metung jangan dihabisin juga. <laughs> Iya. Ya pas kita adzan mendengar mak mak mak makanan masih 10 sepiring penuh ini gimana? Ya enggak, ya. Kita ambil langsung gelas, langsung minum, selesai. Ya Allah Nah, selanjutnya dari pertanyaan uh, Pak Heri di Tanjung Priuk kemudian Abu Hamidah ya di Bekasi yang pertanyaannya sama mengenai azan uh, dua azan subuh uh, Tadi Ustadz menyatakan bahwasanya makanlah uh, ketika mendengar Ibnu Umi Maktum berazan kemudian jangan makan ketika Bilal azan. Uh, apakah dengan demikian ini merupakan dalil adanya uh, dua azan? Uh, mohon penjelasannya Ustadz tentang masalah ini. Jelas itu adalah ya <clears throat> dalil yang tegas menunjukkan bahwa azan subuh itu dua kali. Dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang sayangnya kemudian sunnah ini diganti dengan ya teriakan nyanyian-nyanyian yang ada di dalam di masjid ya. Keras-keras mengganggu orang yang sedang tahajud, mengganggu orang yang sedang baca Quran asyik tadabur. Ya kemudian dia ya seenaknya apa mengangkat suaranya dengan speaker keras-keras di masjid-masjid ya walaupun musik isiannya salawatan tetap saja ini menyelisih sunnah yang disunahkan tuh adzan awal memang benar kata dikata yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah ya seorang tabiin tidaklah satu satu bid'ah muncul kecuali akan hilang sunnah yang semisal maka ya hendaknya kita kaum muslimin berusahalah ya untuk melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, selanjutnya kita angkat dari pesan singkat berikut. Ustaz, apakah benar tidurnya orang berpuasa itu uh, termasuk ibadah, Ustaz? Dan uh, apakah eh, pendalilannya ter, uh, didasarkan pada hadis yang sahih terhadap hal ini? Saya tidak mengetahui adanya hadis sahih tentang masalah itu. Ia mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah Ya, sebab <clears throat> pertama bahwa tidur itu adalah sesuatu yang sifatnya tabiat yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan. Dan tidur itu sendiri pada asalnya tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan dosa. Namun apabila seseorang tidur karena dalam rangka ya niat-niat atau tujuan yang baik wasilah-wasilah kepada kebaikan maka menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian menjadikan tidur sebagai sebuah ibadah secara tersendiri, ya, maka ini jelas malah masuk ke dalam perkara bid'ah jadinya. Karena tidak pernah Rasulullah, tidak pula para sahabat beribadah kepada Allah dengan cara tidur. Apalagi punya keyakinan katanya orang puasa tidurnya aja ibadah. Akhirnya kerjanya setiap hari tidur aja katanya saya beribadah sama Allah. Ya jelas ini adalah sebuah kesalahan dalam pemahaman Allahu alam. Nah, selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali ada Pak Heri di Cikarang, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Ustaz mau nanya tentang doa, Ada kan doa khusus tentang ini sahur, makan sahur itu Pak Ustaz? Iya. Iya, untuk dan, hmm, kemudian dan ini yang kedua Pak Ustaz. Ini kita kan udah niat uh, malamnya dan niat puasa iya. Pak Ustaz. Eh. Iya. Uh. Nah, puasa sunnah gitu. Ya terus pada siang hari misalkan istri minta kita itulah hubungan itu Pak Ustaz. Puasa sunnah Pak ya? Kita, iya. iya. Bukan nah, puasa wajib. Memba- bukan Pak. Nah terus kita membatalkan puasanya dulu Pak Ustaz. Nah itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Iya. Nah. Oh gitu Pak Ustaz ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak ada satupun ya dalil yang saya temukan adanya doa khusus waktu sahur. Ya, sebab yang namanya doa, doa khusus itu butuh kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh dari Rasulullah SAW karena masalah doa itu sifatnya tauqifi karena dia ibadah. Dan ibadah itu harus menunggu dalil. Ya nggak boleh kita bikin-bikin doa sendiri ya. Adapun kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu <clears throat> mengenai uh, kalau sholat sunnah kemudian mau berhubungan boleh nggak kita batalkan? Puasa sunnah. Ya salat sunnah, puasa sunnah ya hmm. maaf. Hmm. Boleh nggak kita batalkan? Boleh. Karena disebutkan pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernah suatu ketika di waktu pagi Rasulullah sudah niat puasa. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ini ada orang harus ngasih hadiah kita hais." Ya. Kata Rasulullah, kalau begitu aku berbuka, aku aku berbuka aja deh. Ya, sebetulnya aku sudah berniat puasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah berniat puasa sunnah, kemudian ya ada hajat atau sesuatu yang lain atau kita batalkan, begitu saja hukumnya boleh, ya. Karena sesuatu yang sunnah itu hukumnya tidak wajib. Allah Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan kembali dari Pak Abdurrahman, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. Ini Ustaz. Dulu tahun 2001 itu bapak saya kan sakit sudah terus terus. Nah, itu waktu itu bulan puasa gitu. Nah, di akhir-akhir Ramadannya itu kan udah nggak sadarkan diri terus uh, meninggal gitu. Iya. Nah, waktu di awal-awal puasa itu kan uh, lagi sakit kan nggak nggak berpuasa gitu. Iya. Iya. Nah itu saya sebagai anaknya itu uh, apa harus mengganti puasa orang tua di waktu itu sebenarnya. Iya. iya. Nah, Belajar, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kewajiban pada waktu itu bagi anak untuk mempuasakannya. Kenapa? Karena pernah dia sakit dan sakit itu uzur dari Allah dan dia pun meninggal bukan atas kehendak dirinya, maka dia tidak berpuasa pun bukan karena dia tinggalkan puasa karena tanpa uzur. Ya. <clears throat> maka dari itulah anak tidak ada kewajiban, tidak ada pula keharusan untuk mempuasakan orang tuanya. Adapun kemudian pertanyaannya, boleh tidak anak mempuasakan? Ya, tanpa kita mewajibkan, khilaf terjadi. Sebagian ulama mengatakan boleh mempuasakan untuk ya bapaknya sunnah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Itu sudah kita bahas sebetulnya. Yang saya rajihkan adalah bahwa ya hadis-hadis yang yang menunjukkan mengenai mempuasakan e, orang tua ataupun yang lainnya atau apa apa orang tua anak mempuasakan orang tua maka itu dibawa kepada ya puasa-puasa nazar di mana seseorang sudah mewajibkan dirinya untuk bernazar puasa kemudian ia tidak melaksanakannya karena itu masalahnya hutang. <coughs> Dan Rasulullah mengatakan kepada siapa? Ya, seorang wanita yang bertanya itu, "Ara'aiti law kanat ala ummiki dain?" Bagaimana ya pendapatmu kalau ternyata <coughs> ibumu punya hutang? Apakah kamu wajib membayarkannya? Kata wanita itu, "Iya, Rasulullah wajib." Kata Rasulullah, kalau begitu ya hutang hutang kepada Allah itu lebih wajib lagi dilaksanakan ya waktu itu puasa nazar. Sedangkan orang yang puasa Ramadan kemudian sakit kemudian meninggal, ya maka itu bukan apa karena meninggalnya itu berbeda dengan nazar. Ya dia tidak puasanya berbeda dengan nazar. Kalau nazar itu mewajibkan atas dirinya, ya jadi yang mewajibkan itu dirinya. Sedangkan puasa Ramadan itu adalah yang mewajibkan Allah dan Allah yang memberikan uzur ya seseorang yang sakit untuk tidak berpuasa. Maka yang rajih wallahu alam dari pendapat ulama yang saya condong kepadanya bahwa anak tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, Baik, selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali ada Pak Mujiono di Kebun Kelapa Pak ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ini dia dalam surat At-Taubah ayat 36, di situ kan ada 12 bulan dalam satu tahun. Betul. Ya, ada 4 bulan yang haram adanya. Betul. Nah, selama ini kan bentar lagi ada bulan Raja, bulan apa. Nah, saya pernah dengar pengajian, mm-hmm. setiap empat bulan haram itu kita diperbanyak membaca doa dan sholat apa puasa sunnah. Apakah itu ada Ustaz? Seperti Rajab tanggal 1 puasa sunnah, dan nanti ada lagi selama 4 bulan itu Ustaz. Itu ada Ustaz. Apakah ada hukumnya enggak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas bapak-bapak atau ikhwatul Islam dan tadi yang bertanya bahwa uh, bulan haram itu adalah bulan yang mulia di sisi Allah. Ini yang harus kita pahami ya. Bahkan berbuat dosa, berbuat dolim di bulan itu ya dosanya dilipat gandakan. Makanya Allah berfirman dalam surat ayat Taubah tadi dan surat Taubah tadi, إن عدة إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم kata Allah ya sungguhnya jumlah bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan di antaranya 4 bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kamu berbuat dolim di bulan-bulan haram itu, kata Allah. Padahal ya larangan berbuat dolim itu kan nggak sebatas di bulan haram. Jadi setiap bulan kita ini haram untuk berbuat dolim, Tapi kenapa Allah khususkan? Ya, jangan kamu berbuat dolim di bulan-bulan itu. Karena itu adalah waktu yang mulia. Dan waktu yang mulia apabila kita berbuat dolim di waktu-waktu yang mulia itu maka pada waktu itu ikhwatal Islam ya dosa akan dilipat gandakan. Sebaliknya pahala pun sama. Ya. Maka kalau misalnya di bulan-bulan haram kita banyak-banyak berbuat kebaikan kepada Allah selama ingat ya tidak mengkhususkan puasa tertentu ataupun uh, eh, salat sunnah tertentu dengan mengatakan ini solat sunnah bulan bulan-bulan haram ini puasa bulan ya khusus ya dikhususkan begitu Allah Allahumma kecuali dia puasa-puasa yang memang telah ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kita mengkhususkan. Ya, jadi bulan haram itu adalah bulan yang harus kita hormati karena ia adalah bulan yang mulia di mana pahala demikian pula dosa-dosa dilipat gandakan pada waktu-waktu tersebut. Allahu a'lam. selanjutnya kita angkat kembali dari per, eh, pertanyaan di pesan singkat. Yang pertama dan berikutnya dari uh, saudara Ali di Tangerang. Ustadz apabila seorang karyawan yang uh, bekerja di shift kedua dari jam 16.04 sore ya sampai jam uh, eh, 12 malam kemudian uh, karena khawatir ketiduran uh, langsung sahur Ustadz. Bagaimana hukumnya terhadap hal ini? Yang jelas, akhi, waktu sahur itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya barangkali antum bisa minta bantuan kepada istri atau kepada kakak atau pada siapa atau pakai jam beker ya simpennya di nempel-tempelin aja telinga ya biar bangun gitu kan ya toh sesaat karena yang namanya uh, <clears throat> sahur itu waktunya nggak terlalu pan terlalu panjang ya sangat dekat dengan sholat sholat subuh dan itu pun juga ada manfaat besar buat antum sehingga antum bisa bersiap siap sholat subuh sebab kalau misalnya antum sahur duluan jam segitu kemudian niatnya pengen bablas akhirnya antum nggak sholat fajar ya kesiangan ini juga mudorot apakah tidak lebih baik kalau misalnya ya antum kemudian bangun jam 4 misalnya misalnya sholat subuhnya jam setengah 5 maka antum bangunnya misalnya jam 4 lewat 15, ya tersisa 15 menit ya cukuplah. Kalaupun antum misalnya ya capek ya, kalau mau masak dan yang lainnya sulit, capek, ya udah beli aja kurma. Ya sahur pakai kurma sama air cukup kan? Ya. Kemudian setelah itu pergi ke masjid, sholat, setelah itu antum bisa istirahat lagi. Adapun kemudian dengan cara seperti yang antum sebutkan tadi ya, ya pasti kemungkinan besar kalau misalnya sahur saja antum ya kayaknya niatnya biar nggak sahur lagi, wah ini nantinya akan kebablasan sholat subuhnya juga. Iya. Nah. Tapi selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali. Ya Ustadz ini berkaitan dengan makmurkan masjid Ustadz Di e, masjid sekitar rumah kami selalu melaksanakan azan e, Kemudian ikomat e, tanpa jeda waktu e, Dan cepat sekali sehingga menyebabkan jamaahnya sangat sedikit Ustadz karena tidak uh, sempat mengejar sholat berjamaah. Ya, kami pernah menghimbau untuk melonggarkan jeda waktu azan dan ikoma agar bisa menarik jamaah lebih banyak lagi, akan tetapi eh, tidak ditanggapi Ustaz. Hal ini menyebabkan setiap waktu sholat yang ikut berjamaah hanya satu baris, sekitar 15 orang. Yang jadi pertanyaan, seberapa besarkah tanggung jawab imam atau pengelola masjid di dalam hal ini? Uh, karena dengan demikian uh, masjid apa kurang makmur di dalam hari ini? Mohon penjelasan. Yang jelas ini adalah menyelisihi sunnah. Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang hasan disebutkan bahwa beliau memberikan jeda antara azan dan qomat itu sekadar seseorang menyelesaikan hajatnya. Ya, sekadar seseorang menyelesaikan hajatnya. Maka pada waktu itu ya antum hendaknya berusaha untuk sampaikan kepada pengurus masjid atau DKM ya hadis-hadis yang menyembuhkan kepada hal itu yang bahwasanya sunnahnya kita ini ada sedikit jeda antara azan dan komat lebih-lebih Rasulullah SAW menyebutkan bahwa adhan, doa antara adzan dan komat itu tidak ditolak alias dikabulkan. Juga Rasulullah menganjurkan agar kita sholat dua rakaat antara adzan dan komat. Ya sehingga pada waktu itu kita bisa meng mengamalkan amalan-amalan yang utama di waktu itu berupa doa, berupa sholat. Nah ini cobalah ya antum <clears throat> bicarakan dengan apa DKM ya setempat ya bicarakan secara baik-baik ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah. nah, demikian untuk Pak Abdurrahman. Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan Abu Khadijah di Bintaro. Ustadz bagaimanakah jika kita sudah meniatkan puasa sunnah tetapi kodrullah bangun kesiangan dan tidak sahur Ustadz? Apakah boleh melaksanakan puasa sunnah e, tanpa sahur selanjutnya Ustadz? Sahur itu bukan kewajiban dan bukan pula saat syah puasa. Ya bukan syarat sah puasa. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang puasa tanpa sahur maka sah. Ya. Jadi itu sekali lagi bahwa sahur itu bukan syarat sah puasa, bukan pula kewajiban puasa, tapi hukumnya sunnah saja. Allah Allah. Nah, kemudian dari uh, saudara Rizal di Purwakarta, Ustadz apakah diperbolehkan ketika di siang hari kita berpuasa karena kepanasan kita mengguyurkan air ke tubuh untuk membuat badan lebih segar karena eh, ya eh, berhubung dengan kerja di pabrik yang uh, udaranya sangat panas. Dan itu yang Rasulullah pernah lakukan. Hmm, iya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah dia mengguyur di waktu panas itu teriak beliau ya guyurkan ke kepalanya. Itu pernah dilakukan Rasulullah. Nah. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Ibu. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Eh, uh, ini apa mengenai sholat qobliyah asar dan duhur apakah itu empat rokaat atau dua rokaat apa sebab saya pernah diajarkan empat rokaat atau mana, mana kayak sohes. dan apakah sholat bagi perempuan yang di rumah pakai adan apa gimana terus sayang saya pernah eh, yang setiap hari saya lakukan itu Eh, melakukan komatet gimana betul iya, apa iya, enggak iya. kita saja syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa tadi pertanyaan? Ya, mengenai yang kedua dulu Ustaz, mengenai sholat wanita di rumah, apakah diwajibkan untuk azan dulu Ustaz? Nah. Ya tidak ada kewajiban. Karena apabila di, di tempat itu atau di kampung itu sudah dikumandangkan azan, maka itu hukumnya fardu kifayah dan fardu kifayah itu ini apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka jatuh ke gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Maka ibu ya tidak ada kewajiban untuk adzan. Ya, maka ibu kalau misalnya sholat langsung komat silahkan. Karena adzan itu hukumnya tidak wajib. Ya Allah alam tadi pertanyaan yang pertanyaan ya, mengenai sholat qobliyah uh, asar dan zuhur Oh iya. rakaat atau dua Ya, qobliyah asar apa qobliyah zuhur itu ada dua boleh dua rakaat, boleh empat rakaat. Adapun dua rakaat itu dari hadis Abdullah bin Amr bin Umar. Ya, adapun empat rakaat itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka dua-duanya boleh ya kita amalkan. Adapun hadis qabliyah <clears throat> asar empat rakaat itu pun hadisnya hasan. Ya Rasulullah sabda rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Ya, semoga Allah merahmati orang yang sholat asar empat Sholat empat rakaat sebelum asar. Ya, akan tetapi ya qabliyah asar empat rakaat ini hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang bukan muakkadah. Artinya kita tidak diperkenankan untuk terus-menerus melakukannya. Jadi sekali-kali saja karena itu bukan muakkadah. Nah. Taib selanjutnya dari Pak Rudi di Bekasi kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. Ya, saya ingin nanya mengenai adab menuju masjid. Ya, di situ ada doa pemejal fikol binuron. Kemudian untuk masuk masjid kita minta dibukakan rahmat dan di keluar masjid kita meminta karunia. Iya. Uh, yang saya tanyakan, saya ingin mohon penjelasan mengenai istilah cahaya, rahmat dan karunia Ustaz. Jan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cahaya itu ya <coughs> mempunyai dua makna cahaya yang betul-betul berbentuk cahaya nanti pada hari kiamat di mana Allah akan memberikan kepada seorang hamba ya <clears throat> cahaya nanti di hari kiamat akibat karena dia suka pergi ke masjid makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih Rasulullah SAW yang saya ingat saya itu hadis yang sahih ya Rasulullah SAW sabda abshir atau bashir al-musya'in Iya, bin Nur qiyamah. Eh, berikan kabar gembira orang yang suka berjalan di waktu kegelapan menuju masjid itu dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka ya doa ini adalah cahaya yang Allah berikan nanti pada hari kiamat karena seseorang hamba itu akan diberikan oleh Allah cahaya nanti pada hari kiamat. Dan cahayanya itu sesuai dengan keimanan dan amalan dia. Ya, di mana di hari kiamat di waktu yang gelap di bawah jisr maka setiap kaum mukminin diberikan oleh Allah cahaya sesuai dengan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cahaya. Ya. <clears throat> yang kedua adalah cahaya yang di dunia yang yang mempunyai sifat maknawi, itu cahaya keimanan yang menerangi hati seorang hamba. Cahaya berupa hidayah Ya karena orang yang senantiasa yang memakmurkan masjid itu insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah berfirman, Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu kata Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mendirikan solat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itu adalah semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu didoakan oleh Allah. Apa Allah menjanjikan untuk memberikan kepada mereka hidayah dan itu adalah cahaya. Maka ketika seorang hamba masuk ke dalam masjid, dia memohon karunia Allah. Dan karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah karunia berupa agama. ia diampuni dosanya diangkat derajatnya. Itu adalah karunia yang besar dan isa ya di mana itu adalah merupakan karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika kita keluar kita mohon kepada rahmatnya ya di mana setelah kita berhasil dan alhamdulillah ya kita melakukan ketaatan berupa salat berjamaah kita mohon kepada Allah rahmat selanjutnya agar kita diberikan istiqomah terus ya di atas ya sunnah Rasulullah di atas apa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia dan rahmat seperti inilah yang kita diperintahkan untuk bergembira. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Nyatakan Muhammad, hendaklah dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia ini. Allah Allah. Tapi untuk selanjutnya dari pertanyaan pesan, eh, penelpon di 8236543 ada Saudari Fitri Tangerang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Uh, Ana mau tanya, apakah kita boleh bersikat gigi di apa waktu di uh, bulan uh, di waktu juhur gitu apakah benar itu hukumnya makruh ketika Pak berpuasa ya nah. Iya, itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Adapun bersiwak itu dengan menggunakan uh, ud apa itu ya kayu siwak maka tidak tidak makruh sama sekali mubah ya karena pertama bahwa hadis yang melarang untuk e, bersiwak pada waktu puasa itu semuanya dhaif tidak ada yang sahih demikian pula hadis yang membolehkan ya untuk seseorang ber, bersiwak di waktu puasa itu pun semuanya dhaif jadi dikembalikan kepada apa? Kepada kata para ulama al-bara'ah al-asliyah. Kita kembalikan kepada asalnya. Bahwa ya kita tidak boleh mengatakan itu membatalkan kecuali dengan dalil. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa bersiwak itu adalah haram. Maka pada waktu itu boleh bersiwak. Ya. Adapun menyikat gigi pakai odol, Syekh Muhammad bin Saleh al thaymin condong mengatakan makruh Mengapa demikian? Karena beliau berdalil dengan kaidah saddu dzari'ah. Apa itu saddu dzari'ah sih? Ya saddu dzari'ah itu artinya menutup pintu yang bisa yang menjerumuskan seorang hamba kepada ya maksiat atau sesuatu yang membatalkan puasa. Karena odol itu lengket. Dikhawatirkan ya dia masuk ke kerongkongan begitu. Ya. Allahumma kecuali kalau kita yakin kalau memang ternyata misalnya ya, itu tidak akan masuk ke dalam kerongkongan ya boleh-boleh saja kan tetapi ya mimbab sadid ah lebih baik jangan pakai odol atau odolnya sedikit saja atau lebih bagusnya lagi adalah pakai siwak yeah. itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau itu yang dikatakan oleh para ulama bahwa itu adalah boleh nah Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali ada Pak Yanto di Jakarta eh, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz mengenai e, tidur di e, bulan Ramadan di siang hari bulan Ramadan. Ustaz bukankah uh, uh, ada eh, dalilnya kalau tidur sesuai dengan tidur Rasulullah SAW berarti mengamalkan uh, sunnah dan mendapatkan pahala. Ustaz. Apakah hal ini juga bisa kita uh, jadikan dalil untuk uh, tidur sebelumnya tadi di bulan Ramadan? Ya, akhi. <clears throat> Pertama bahwa kita ini dianjurkan oleh Rasulullah tidur siang. Baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Tidur sianglah karena setan tuh enggak tidur siang. Ya. Jadi tidur siang kalau kita tidur siang karena ingin mengamalkan ya anjuran Rasulullah dan hukumnya tidak wajib, sunnah saja, maka itu jadi pahala buat kita. Ya, maka itu menjadi pahala buat kita. Yang kedua ya akhi bahwa <clears throat> tata cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ya berhubungan dengan karena masalahnya ya pertama bahwa tidur sudah saya jelaskan bahwa tidur itu secara hukum asal ia adalah mubah artinya karena ia berhubungan dengan tabiat tidak berhubungan dengan perintah dan larangan namun terkadang kita disunahkan untuk mengikuti tata cara yang Rasulullah SAW lakukan seperti misalnya ya sholat tidur di atas wudhu kemudian tidur di atas lambung kanan, kemudian membaca doa-doa. Nah itu jelas disunahkan. Ya adapun kemudian tadi ya kita mengatakan bahwa kita ini <clears throat> atau menjadikan tidur sebagai ibadah ketika puasa, ya, sehingga dia menjadi ibadah tersendiri. Ya, iya. ketika berpuasa ini aneh. Iya. Sehingga akhirnya malah orang ada orang kerjaannya tidur aja dengan klaim ini ibadah katanya. Iya. Masya Allah. Hmm. Mana ada dalilnya kalau Rasulullah SAW beribadah kepada Allah dengan tidur? Ya enggak seperti itu ya akhi. Ya. Nah. Naam betul memang sifat-sifat yang disebutkan tadi disunahkan kita ikut kita mengikutinya karena Rasulullah SAW melakukannya. Nah. Nah, kemudian dari Lukman di Priuk, Ustaz, eh, karena nenek sudah tua Ustaz ya, dan sudah pikun bahkan sampai eh, hilang ingatan Ustaz e, mengenai kewajiban puasanya Ustaz. Apakah wajib dikodok ataukah dengan membayar kafarat Ustaz? Kalau nenek itu sudah tidak mampu puasa lagi. Iya. Ya. Sehingga pada waktu itu beruzur dia maka cukup bayar fidyah. Ya cukup bayar fidyah setiap iya. harinya memberikan makan fakir miskin. Ya setengah sok. <coughs> maka si nenek tadi ya kalau memang ternyata nggak punya uang ya barangkali anaknya mau tabarru ya anaknya mau bantu neneknya untuk membayarkan fidyah bayarkan fidyah ya itu adalah merupakan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua ya nah jadi sudah kita bahas sebelumnya tentang masalah orang tua renta wanita hamil menyusui ya atau orang yang sakit terus menerus tidak di mungkin dia tidak ada harapan untuk sembuh maka pada waktu itu ya silahkan tidak berpuasa namun di, diperintahkan mereka membayar fidyah. Nah. Allah. satu pertanyaan terakhir saja. Ya. ya. Dari Pak Syamsul di Bogor, Ustadz bolehkah kita menggabungkan antara uh, niat puasa wajib dengan puasa sunnah di dalam di dalam satu niat Ustadz? Misalnya mengkodok puasa Ramadan dengan uh, puasa Senin Kamis. Adapun puasa wajib dengan puasa sunnah tidak boleh digabungkan. Karena sebagian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa ibadah yang saling mencukupi itu disyaratkan harus selevel. Dan ini nggak selevel. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka menggabungkan dua ibadah yang satu wajib dan sunnah yaitu tidak diperbolehkan. Jadi kita niatkan satu saja yaitu puasa wajib qada. Wallahu alam, ya. saya nah. kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.